Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini di rutinan Jumat malam Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul untuk menimba ilmu yang di malam hari ini guru kita Al Habib Novel Muhammad Al Idrus seperti di tahun-tahun sebelumnya bahwa di Jumat pertama bulan Maulid beliau mendapatkan mandat dari guru beliau Al Habib Anis bin Ali bin Ali Al Habsyi bahwa di setiap Jumat pertama bulan Maulid beliau meneruskan perjuangan Habib Anis untuk e, berdakwah di Puncak Bogor. Jadi di malam hari ini guru kita Al Habib bin Muhammad Ali Drus akan digantikan yang sudah diberi mandat juga sama beliau yaitu Ustadz Agus Simawan dari Pondok Pesantren Al Mayat Kemudian di malam hari ini eh, pesan dari beliau bahwa di awal pembukaan bulan Maulid ini kita nanti akan membaca solawat menjia sebanyak 30 kali yang nanti akan dipimpin oleh Mas Roni. Mas Roni dan Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz Agus Himawan. Dan kemudian juga sebagai informasi bahwa di setiap Jumat terakhir bulan Maulid Majelis Ilmu dan Zikir ar memiliki kegiatan yaitu Maulid Akbar seperti yang sudah dibagikan bahwa di Jumat terakhir bulan Maulid itu Majelis Ilmu dan Dikir Allah memiliki kegiatan Maulid Akbar dan kami himbau kepada teman-teman untuk bagi yang ingin ikut mempublikasikan acara tersebut nanti bisa ke Mas Wahid atau ke panitia yang mempunyai lembaran-lembaran untuk bisa mengambil lebih dan nanti bisa diedarkan di daerah sekitarnya masing-masing. Pesan dari beliau seperti itu. Jadi sekali lagi di Jumat pertama bulan Maulid itu beliau guru kita Al Habib Novel bin Muhammad Al Idrus mendapatkan mandat langsung dari almarhum Al Mafur guru beliau sendiri yaitu Al Habib Anis bin Alwi Al Habsyi bahwa di Jumat pertama bulan Maulid beliau diberikan mandat untuk berdakwah memberikan tausiah di daerah Puncak Bogor bersama Habib Hussein Anis juga dan juga bersama Habib Muhammad bin Hussein Anis. Dan kemudian di acara malam hari ini beliau akan guru kita Habib Novel bin Muhammad Al akan digantikan oleh Ustadz Agus Himawan dari Pondok Pesantren Al Muayyad yang sudah diberi mandat sama guru kita. Kemudian acara dan mandat juga dari beliau guru kita Al Habib Novel bahwa di bulan Maulid yang pertama ini Jumat pertama ini rutinan akan dimulai dengan pembacaan sholawat menjiah sebanyak 30 kali dan pesan dari beliau e, waktu membaca itu kita diniatkan dalam hati terutama untuk meniatkan hajat dari majelis ar-rodha ini. Semoga musola Rodotul Jannah ini segera jadi dengan dengan tanpa susah payah seperti itu. Dan kemudian baru diniatkan untuk hajat-hajat masing-masing. Hajat pribadi masing-masing. Kemudian untuk Mas Roni, silahkan untuk dimulai untuk memimpin sholawat munjiah sebanyak 30 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majlis pada malam hari ini dengan membaca solawat menjiat sebanyak 30 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات هم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات هم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك سيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك السيئات إيه وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات لتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات فتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ثم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا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 Eh, iki usono Pak, sing Android lo, sing tablet. Ya, laptope kegawa kalau orang zaman sekarang kelingane HP. Ya, tapi saya juga tidak seuzon. HP ini ono berjanji nih, HP ini ono mana manakibe. sudah aplikasinya sudah cinta Rasulullah. Wallpaper wallpapernya juga apa namanya?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 Saya itu eh, apa namanya? Kalau tidak di, mungkin tidak kenal Habib Novel ah, tidak di sini ini. Kan gara-gara kenal Habib Novel ini. Karena dulu pernah dereke di Brabu ya. Pengajian saya ikut Habib Novel ya. Habib Novel yang nyupiri, saya yang disupiri. Wah. Masya Allah, izin dan <laughs> Saya ada di depan Habib Novel nyupiri. Wah, nyupiri cepat sekali. Malah lampu merah. Ya. Nanti hijau, hijau, hijau, hijau. Set. Wah. Ya, Habib Novel dilawan ya. <laughs> ya, seneng ya. Tapi saya akhirnya sambil ngerem.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 Nah, nanti siapa lagi sudah? Ya, <laughs> ya nanti. Jadi kalau nanti di akhirat <laughs> nanti di akhirat uh, siapa yang bertanya apalagi? Ya. Jadi kita nanti di sana tidak usah bertanya, sudah tahu pimpinan kita sudah tahu. Ini arrod ini suka solawat, wajahnya sudah kelihatan bersinar bersinar ini.